Jabal yaitu Mu'ad bin Jabal ya jadi dua nama semuanya berkunyah yaitu Abu Dzar yang nama aslinya Jundub bin Junada yang kedua Abu Abdurrahman namanya Muad bin Jabal ya. Dan kunyah ini sunnah Bapak Ibu sekalian Berkunyah itu sunnah Jadi Membuat panggilan dengan Abu atau Ummu ya. Itu sunnah Dan dianjurkan untuk berkunyah dengan anak laki-laki Anak yang pertama Anak yang pertama Karena Nabi pernah bertanya kepada Abu Syurai yang saat itu dipanggil Abu Haram dan Nabi larang nggak boleh dengan menggunakan nama Allah yang menunjukkan kepada sifatnya itu hakam karena suka mem memutuskan perkara jadi Bapak Ibu begini nama Allah itu ada yang khusus bagi Allah seperti Ar-Rahman ya seperti lagi nama yang khusus adalah Al-Khaliq. Itu tidak boleh makhluk dengan nama itu. Dinamakan Rahman nggak boleh. Nama Khaliq nggak boleh. Tapi ada nama Allah yang makhluk boleh dinamakan dengan nama Allah tersebut seperti Rahim. Boleh Rahim. Boleh Rauf. Boleh Aziz. Boleh. Termasuk hakim pun boleh hanya saja tidak bolehnya itu Rahim, Aziz, Hakim ya nggak boleh kalau dinamai seseorang karena memang memiliki sifat itu paham ya misalnya ada anak itu penyayang dinamakan Rahim nah, itu enggak boleh jadi kita memberi nama anak dengan nama Rahim boleh tidak menunjukkan si anak memang punya sifat penyayang enggak ya pokoknya namanya rohim nggak ada kaitan dengan sifat anak paham ya makanya Nabi larang Abu Shureh Nabi larang untuk bergelar dengan Abu Hakam karena memang Abu Shurehnya suka memutuskan hukum di antara para eh, orang-orang uh, kaumnya di zaman itu. Lalu Nabi tanya, anakmu yang paling besar, kamu punya anak punya. Disebutkan anak laki-lakinya ada tiga. Nabi tanya, "Man akbaruhum?" Siapa anak yang paling besar? Katanya Surai. Ah, berarti kamu Abu Surai. Jadi Bapak Ibu berpunjah itu dengan anak yang paling paling besar anak pertama ya apa harus dengan anak tidak juga Selamat Tidak juga boleh berkunyah itu walaupun tidak punya anak gitu loh. Bahkan anak kecil pun sudah boleh berkunyah. Makanya adiknya Anas bin Malik, saudara Anas bin Malik masih bocah, masih kecil. Ya, itu dipanggilnya Abu Umair. Padahal masih kecil, masih umur 3 tahun. Jadi boleh ya, bujangan berkunyah boleh. Imam Nawawi Abu Zakaria ya padahal Imam Nawawi nggak punya anak bahkan Imam Nawawi tidak kawin tidak menikah ya usia sekitar masih muda Imam Nawawi meninggal Imam Ibnu Taimiyah juga tidak menikah tapi bukan contoh kita nggak boleh saya nggak mau nikah kenapa mencontoh Imam Nawawi nggak boleh yang dicontoh Rasulullah karena ulama itu tidak menikah ada alasan Kesibukan berdakwah, sibuk belajar, sibuk mengajar Tapi itu bukan contoh dalam hal tidak menikah ya, Memang banyak para ulama-ulama yang membujang Bukan karena sengaja bujang Tapi karena karena kita yakin para ulama mengetahui keutamaan menikah Ya Baik berjamaah ya Jadi Abu Dar dan Abu Abdurrahman Yang meriwayatkan hadis ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda ittaqillaha haitsu ma kunta bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada nah boleh dimanapun boleh kapanpun kenapa karena haitsu haitsu itu bisa dorob makan, bisa dorob zaman. Bisa untuk menunjukkan kata keterangan waktu, bisa kata keterangan tempat. Haisu itu. Jadi terjemahannya dimanapun berada, kapanpun berada, <laughs> kapanpun berada, dimanapun berada gitu. Ya. waat biisai atal hasanada dan ikutilah kejelekan dosa maksiat ikuti dengan amal kebaikan tamhuha yang akan menghapusnya jadi diantara ciri tobat diterima kalau kita tobat itu nanti perbanyak amal-amal kebaikan gitu cuma habis kita melanggar segera perbanyak sedekah perbanyak sholat malam perbanyak duhanya karena kita sudah melanggar larangan Allah itu sama kita kalau lagi sedang diet ya lalu melanggar ya cuma melanggar segera olahragakan segera lagi jalan segera senam supaya nasi goreng itu luntur lagi gitu jemaah memang kita harus jaga ini, ini saya termasuk Eh, yang menyeru untuk diet cuma Artinya karena kita ini banyak makan eh, faktor-faktor uh, penyakit kita dari makanan cuma Rata-rata sekarang. Kata anak kecil loh bisa gagal ginjal itu karena makanan. Ada anak kecil sampai cuci darah. Subhanallah. Nah jadi ini perhatian kita makan cuma yang Berbanyak protein, kurangi karbohidrat, apalagi sudah tua ya. Berbanyak proteinnya. Karena protein itu memang membangun otot. Sementara kita ini kalau ingin umur panjang secara secara teori ya, itu harus banyak, harus otot itu harus dilatih gitu. Nah itu butuhnya protein. Kemudian juga gerak tuh harus Makanya orang tua kita dulu karena banyak gerak penyakitnya kurang. Kita ini kan duduk di hadapan laptop, duduk di meja, di kantor banyak duduk, olahraga nggak pernah makan, nggak dijaga, semua masuk. Ya, semua masuk. Sekarang alhamdulillah dengan medsos ini banyak kita ilmu-ilmu berkaitan tentang kesehatan itu belajar. Kalau bisa malam tuh udah usah makan. Kalau bisa maghrib bisa berhenti minimal ini kita ndak mau tidur tuh nasi goreng dulu cuma. Terus repot. Kasihan tubuh kita ini perlu istirahat juga. Makanya Islam sudah mengajarkan ibadah yang sehat itu apa? Saum. Ya, masya Allah. Baik. <clears throat> Lanjut ya. Lalu wa khaliqin nasa dan pergauli manusia bi khuluqin hasan dengan akhlak yang baik. rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan hadis diriwayatkan oleh imam tirmidhi dan beliau mengatakan hadisnya hasan perhatikan bapak ibu imam tirmidhi adalah ulama hadis yang di zaman beliau ini hadis dibagi menjadi ada hadis hasan kalau di zaman imam ahmad dulu tidak ada istilah hadis hasan hadis dibagi dua saja do'ib, sahih, sama do'ib Namun nanti di zaman Imam Tirmidzi sampai sekarang ada hadis hasan. Apa hadis hasan? Hadis doib yang ringan. Ya. Jadi ada tidak tidak terlalu berat gitu, tapi ada kelemahan atau hadis doib yang ringan yang banyak jalannya banyak jalur periwayatannya. Ya, maka di zaman Imam Tirmidzi sering sekali kita mendengar atau ucapan Imam Tirmidzi sering mendengar hadis hasan. Tapi Bapak Ibu sekalian, perkataan ittaqillaha haitsu makunta Artinya apa tadi? Haitsu bisa menunjukkan kapanpun waktu bisa menunjukkan dimanapun yakni tempat ya dan perintah takwa di sini hukumnya wajib karena takwa adalah pokok dari agama ini aslun min usulidin bahkan aslun azim ya di antara prinsip yang sangat agung di antara prinsip agama Makanya Allah perintahkan takwa ini kepada semua jalur manusia, kepada nabi, kepada orang beriman dan kepada manusia seluruhnya. Ya. Kepada nabi misalnya di surah Al-Ahzab ayat 1. Untuk melihat Al-Ahzab ayat 1. Kata Allah, "Ya ayuhan nabi, ittaqillah." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Itu nabi. Ya. Lalu yang kedua orang-orang beriman banyak sekali ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad ya antum boleh catatlah perintah takwa untuk nabi surat apa tadi al-ahzab ayat 1 Perintah takwa orang beriman banyak Contohnya Ali Imran 102 Contoh lainnya Al-Ahzab 70 Contoh lainnya ini orang beriman ya Al-Hashr 18 Dan lain-lain banyak sekali Ya Banyak sekali Nah perintah takwa itu Ada takwa itu kepada Allah Ada lagi perintah takwa itu Kepada siksa Allah ya jemaah. Jadi bertakwalah terhadap siksa Allah. Nah, artinya apa di sini? Bertakwa terhadap adab Allah artinya takut. Takutlah kepada adabnya Allah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Misalnya lagi di Ali Imran ayat 131 Itu diperintah takwa terhadap neraka Wattaqun nar Ya wattaqun dan bertakwalah kepada neraka artinya apa? Takutlah kepada neraka. Adapun kalau perintah takwa kepada Allah artinya jadikan antara kita dengan azab Allah itu penghalang dengan melaksanakan ketaatan. Jadi takwa ini luar biasa jemaah luar biasa banyak sekali perintah berarti perintah dalam Quran takwa itu ada tiga tingkatan satu perintah takwa kepada seluruh manusia mana dalilnya An-Nisa ayat 1 perintah takwa kepada seluruh manusia nanti artinya beda sekarang kita bahas dulu perintah takwa kepada seluruh manusia di surah An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, "Ya ayuhan nasuttaqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kepada Rob kalian, kepada Tuhan kalian Allah. Apa maknanya di sini? Ya. Artinya agar mereka untuk memasrahkan pasrah diri kepada Allah dengan mewujudkan tauhid berlepas diri dari kesyirikan. Ingat ikhwan. Kemarin saya dapat postingan bahwa wali Allah itu, waliullah itu hanya ada di NU saja. Di Aswaja saja. kalau di Wahabi nggak ada walinya. Ini keliru. Ucapan ini sangat batil. Karena wali itu orang beriman, orang bertakwa. Itu wali. Siapa wali Allah Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam surah Yunus. Wali ya, orang beriman, orang bertakwa dan wajib wali itu ahli tauhid dan ahli sunnah. Tidak mungkin wali berbuat syirik dan boleh wali berbuat bid'ah. Maka keliru. Berarti yang dimaksudkan oleh beliau, yakni namanya waliullah hanya ada di golongan NU saja. Di Wahabi nggak ada wali, berarti definisi walinya yang salah dia. Apa di masyarakat awam yang namanya wali? Wali yang kuburannya dibangun. Yang kalau ada kuburannya besar itu wali. Walaupun kuburan kucing karena ada kuburan palsu dibuat besar wali. Ini keliru jemaah. Justru Nabi melarang kan bangun-bangun kuburan. Maka alhamdulillah kalau antum diberi kewarasan dalam beragama. Yani wali Allah itu siapapun bisa Tidak lihat ormas apapun Yang penting dia beriman bertakwa itu walinya Allah Jelas semua ya Perhatikan ayatnya di dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah itu hanya orang-orang yang bertakwa saja. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir yang dimaksud minal muttaqin dalam ayat ay minal muwahidin, yang orang yang bertauhid kepada Allah. Jadi hakikat orang bertakwa adalah orang bertauhid kepada Allah, jemaah. Lihat ya, tolong diperhatikan Al-Maidah ayat 27, ya kan? Itu nanti lihat tafsirnya jenengan. Lihat tafsirnya. yang minal muttaqin yang minal muwahidin Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertauhid. Memang benar, ahli syirik ditolak amalannya, batal amalannya, bukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang namanya Allah orang bertakwa, orang yang ahli tauhid. Gitu loh cuman bisa jadi antum-antum ya dan anak harus berbaik sangka. Anak berbaik sangka kepada antum kalau antum ahli tauhid, ahli sunnah, antum di antara kemungkinan walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan wali itu tidak harus memiliki karomah. Wali tidak harus tetapi wali yang diberi karomah oleh Allah. Waliullah diberi karomah tapi tidak harus. Makanya di zaman sahabat karomah itu jarang. Zaman sahabat padahal. Tapi justru banyak karomah di zaman tabi'in. Kenapa jemaah? Karena zaman sahabat karomahnya nggak terlalu dibutuhkan. Karena karomah itu diberikan Allah kepada orang beriman, orang bertakwa untuk apa? Untuk menguatkan menguatkan imannya. Jelas ya? Di zaman sahabat imannya lebih utama dibanding zaman tabi tabiin. Maka jarang di zaman sahabat tidak tidak terdengar cerita-cerita tidak seperti di zaman tabiin. Karomah. Karomah itu apa? Keluar biasaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa keluar biasa. Makanya karomah itu nggak bisa dipelajari, itu anugerah dari Allah. Karomah itu nggak bisa belajar dan nggak bisa dipertontonkan. Eh ingat cuma kalau karomah dipertontonkan di YouTube itu namanya sihir, namanya goromah, namanya bukan karomah. Ya, lihat nih saya kebal bacok, gosok, digorok lehernya. Itu sihir bukan karomah. Karomah nggak bisa dipertontonkan. Karomah itu datangnya kepada orang beriman, sebagaimana mukjizat datang kepada para nabi dan rasul, itu yang diberinya kadang kaget nggak sadar. Contoh karomah itu gini cuma, ada orang ditabrak mobil, nya nggak apa-apa dia kan aneh berarti kaget sendiri. Aku ditabrak orang popo ya. Nah, itu karomah dari Allah. Keluar biasaan seperti itu. Ya. Jadi keanehan keluar biasa dan tidak dan karomah yang paling agung para jemaah karomah anugerah Allah yang paling agung kepada orang beriman apa keistiqomahan di atas iman di atas takwa di atas sunnah itu karomah yang paling besar jenengan loh dipilih Allah menjadi ahli sunnah jadi tidak menjadi ahli bid'ah cukup ini karomah terbesar yang Allah anugerahkan kepada antum semuanya syukur ya. coba antum bayangkan ada orang sampai tidur di kuburan ya, untuk cari-cari apa Hah? karomah cari-cari karomah Hah? tidak bisa karomah dicari-cari dipelajari seperti itu itu sihir namanya itu sihir jemaah ya. Jadi yang pertama takwa itu tingkatannya ya diperintahkan untuk manusia semuanya. Yang kedua jemaah, takwa yang diperintahkan itu untuk orang-orang yang beriman. Ya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dan banyak kelanjutan ayatnya. Nah, ini takwa yang untuk orang beriman ya. Kalau tadi perintah tak untuk manusia apa jemaah? Untuk mewujudkan tauhid agar manusia ini bertauhid beribadahnya kepada Allah. Ini takwa untuk seluruh manusia. Takwa kepada orang Yahudi. Wahai Yahudi bertakwalah kepada Allah. Wahai orang Nasara, wahai orang Islam, semua manusia. Ini apa? Ha. Wujudkan tauhid beribadah hanya kepada Allah. Jangan menyembah selain Allah. Jauhi segala bentuk kesyirikan. Wahai Yahudi, wahai Nasrani. Itu wahai agama apapun, wahai orang ateis sekalipun. Jadi takwa perintah kepada seluruh manusia. Apa artinya? Berserah dirilah kepada Allah, berislamlah dan wujudkan tauhid dalam beribadah serta jauhi kesyirikan. Ini makna takwa untuk seluruh manusia. Sekarang takwa untuk orang beriman apa maknanya jemaah? Setelah mewujudkan tauhid meninggalkan syirik, maka yakni beramal dengan ketaatan di atas ilmu ini takwa kepada orang beriman. Oh luar biasa jemaah. Ini penjelasan dari Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Taala di dalam kitabnya. Ini syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. al arbain an nawawiyah Jadi maksud takwa untuk orang beriman apa? Yakni kata beliau ba'da tahsilihi tauhid wa tarki syirik setelah mendapatkan tauhid dan meninggalkan syirik sudah masuk Islam dengan mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, maka an ya'mal bi taatillah beramal menjalankan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah melalui ilmu. Ini beramal itu bukan seenaknya kita beramal. Jemaah sekalian, kalau beramal seenak kita itu namanya hawa nafsu namanya. Sering kan kita dengar nggak boleh ikuti hawa nafsu. Maksudnya itu tadi, beramal tuh, beribadah tuh, beragama tuh seenaknya. Misalnya, kenapa ente melaksanakan maulid padahal Nabi tidak lakukan? Iya, Nabi nggak lakukan. Terus ente lakukan. Rapopo sing penting yo ya api, sing penting apa cari kuai. <laughs> itu hawa nafsu itu begitu maksudnya. Ya nggak boleh. Islam itu agama dalil, agama yang Ya. Dan mereka akui jam. Mereka akui. Memang Nabi nggak rayakan, sahabat nggak rayakan, imam empat loh nggak rayakan. Tapi diropoh-ropoh ya toh, masih enggak dirayak, <laughs> masih Nabi orang melakukan nggak apa-apa. Padahal kaidahnya cuma ini kaidah penting nih bahwa setiap kulu ibadah, setiap ibadah alati muqtadaha wa da'ila fi'liha mawjudan fi zamani nabi setiap ibadah yang alasan melakukan ada di zaman nabi yang tidak ada penghalangnya di zaman Nabi untuk melakukannya. Tapi Nabi tidak lakukan. Baik, suatu ibadah yang alasan untuk melakukan ada, tapi Nabi nggak lakukan, maka melakukannya zaman sekarang bid'ah. Contohnya, adzan untuk sholat hari raya, adzan untuk sholat hari raya. Alasan Nabi untuk melakukan ada, gitu, untuk manggil orang. Terus penghalang juga ada, Mampu kok Nabi lakukan Tinggal nyuruh Bilal Adzan Bilal Adzan Panggil orang untuk sholat id Bisa Tapi kenapa Nabi lakukan Memang berarti tidak disyarek Berarti kita melakukannya sekarang apa? Bisa. Coba sekarang kita adzan Gak boleh kita Apa-apa masih Nabi gak lakukan Kan mantep tuh di lapangan ada Manggil orang sholat Gak apa-apa kan api Ada Allahu Akbar Allahu Akbar Masa Allahu Akbar dilarang Adan kok dilarang Nah cuma ibadah itu tidak seenaknya itu namanya hawa nafsu jelas ya baik dan meninggalkan maksiat ini maksudnya takwa bagi orang beriman juga meninggalkan maksiat ala nurin min Allah dengan ilmu melaksanakan taat dengan ilmu, meninggal maksiat dengan ilmu. Misalnya, kenapa ente tidak melakukan ini? Karena haram. Ini dalilnya. Ya, jangan sampai disangka ada perkara ini dilarang agama padahal tidak karena itu berarti meninggalkan tanpa ilmu jadi kita ini meninggalkan apa yang dilarang itu harus ada dasar. makanya melarang-larang sesuatu perkara ini itu harus bawakan dalil ya ada orang melarang-larang makan ini makan itu melakukan ini melakukan itu wajib datangkan dah dalil ya tapi berjemaah ini takwa untuk orang-orang yang beriman yang ketiga takwa ini perintahnya untuk nabi. Itu contohnya firman Allah, "Ya yuhan nabi, ittaqillaha." Ya. Maka maknanya di sini ada adalah untuk apa? Untuk supaya teguh. Perintah ini untuk teguh, kokoh, kuat di atas agama ini. Ya. Jadi udah tingkatan levelnya sudah tinggi lagi tuh. Ya, karena nabi derajatnya. Jadi supaya teguh kokoh kuat. Makanya jemaah nabi pun ketika diperintah istiqomah beliau merasa berat itu. Istiqomah itu. Ketika Allah katakan dalam surah Hud ayat 112, itu ayat Hud 112 yang membuat nabi beruban. Karena beratnya mikir. Memang uban itu kadang-kadang karena beratnya mikir. Cuman beda kasusnya kalau kita kan berat mikir beras ya, ya, berat mikir kerjaan, mikir ya golek nafkah ke anak bojo ya, berat mikir kerjaan. Kalau Nabi mikir ayat ini. Kata Nabi ketika nampak mulai beruban kata Abu Bakar radhiyallahu ya Rasulullah qad syibta ya Rasulullah kan nampak mulai beruban ini. Kata Nabi na'am. Syaibatni hudun wa akhawatuha. Yang membuat aku beruban surah Hud dan yang semisalnya dari ayat-ayat Al-Quran. Apa itu cuma Perintah apa itu? Perintah untuk istiqomah. Jadi istiqomah itu kata yang singkat istiqomah, tapi berat pelaksanaannya. Berat cuma Apa itu istiqomah? Istiqomah itu luzum ta'atillah. Luzum ta'atillah. Yani senantiasa ajib dalam ketaatan. Nah, ini yang berat kita kan kadang-kadang angin-anginan cuman lagi lagi takwa betul tingkat tinggi itu masya Allah tahajud pun oh, masya Allah eh besoknya lusanya makanya Nabi ketika turun firman Allah fastaqim kama umirt wahai Muhammad beristiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan ini terasa berat ya. maka mari cuman kiat supaya istiqomah itu apa? Di antaranya kiat supaya istiqomah pertama tentu minta kepada Allah keistiqomahan maka yang paling banyak dibaca Nabi apa? Ya muqallibal qulub. Eh? Supaya istiqamah. Ya musarifal qulub sarif qalbi ala taatik ya muqallibal qulub. Ya sabit qalbi ala dini. Pertama minta kepada Allah. Yang kedua jemaah, beribadahlah jangan moyu moyu. Artinya gini. Ketika kita lagi semangat ibadah Mungkin kalau tahajud 11 rakaat. Ketika malas, gimana? ketika malas tetap walaupun kurangi porsinya. Tetap tahajud walaupun cuma 3 rakaat. Biasanya kan 11. Ini lagi malas ini. Bahkan kalau lagi malas numen pol pol salat sambil duduk. Duduk Loh Ustaz boleh Boleh kalau sholat sunnah boleh Cuman pahalanya yo yo ya harus sabar tuh jemaah. Mosok duduk pengen pol pahalanya. Tapi lumayan gitu loh. Lumayan. Nah sholat wajib nggak boleh. Nah sholat wajib itu rukun. Jadi al-qiyam itu ruknun ha? fil fard dalam sholat fardu. Tapi bi sholati uh, an-nafilah fal qiyam ha? maka qiyam bukan fardu bukan pula wajib tapi sunnah kiam itu dalam sholat sunnah ya jadi cuma sekalian porsinya dikurangi walaupun tetap kan kita biasanya cuma kalau lagi semangat itu masya Allah pol iya nih ah jor-joran gitu loh nih lagi semangat bahkan sebelas rokaat itu merasa kurang nih lagi semangat tambah ya boleh nggak masalah tapi pas nih lagi melempem belas tidak pulas sama. Ya, Tidur aja nggak pernah bersuci dulu, pokoknya geletak wis boro-boro mikir tahajud. Ya. Boleh di di di kodok siangnya, ya, tapi syaratnya itu kodoknya sebelum duhur jam. Jadi di waktu duha. Jadi kan kalau kodok tahajud itu di waktu duha. Hmm. Cuma nanti nggak boleh ganjil, harus ditambah satu. <coughs> Kebiasaan jenengan sebelas maka Nabi kalau mengqadha di siang hari antara waktu duha itu yakni 12 rakaat beli salat. Kenapa? Karena siang nggak boleh sholat ganjil. Sholat ganjil itu cuma di waktu malam. Makanya maghrib malam. Maghrib itu malam loh Bapak Ibu. Dalam Islam maghrib itu malam karena tenggelam matahari. Jadi jadi malam itu kapan mulainya? tenggelam matahari. Maka Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu mulainya tuh tenggelam matahari sampai sampai terbit fajar. Itu Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai dipa, di, di, dipahami Lailatul Qadar itu munculnya jam 1, jam 2, jam 3. Tidak. Maghrib sudah Lailatul Qadar itu. Maghrib Lailatul Qadar sudah dari mulai situ. Jadi dengan perbanyak ibadahnya dari mulai maghrib. Ya, kita kadang enggak kan. Lailatul Qadar nanti ibadahnya nanti jam 3 aja. Nah, sebentar eh, man cuma. Dari maghrib kita sholat sunnah, baca Quran, doa, terus sambung nggak tidur. Ya, maka 10 akhir Ramadan ya sudahlah, itu pasti dapat itu. Jangan ngejar-ngejar yang ganjil. Kan bisa jadi ganjil tuh ngitungnya dari belakang, dari depan berarti genap. Ganjil itu ngitungnya bisa dari belakang loh cuma dalam hadis Ibnu Mas'ud. Makanya sudahlah, tidak usah lihat ganjil genap kayak polantas di Surabaya, eh, di, di Jakarta ya. Kalau kita kendaraan, karena pernah kena tilang itu di Jakarta, nggak ngerti pak, ganjil genap itu. Ternyata plat nomor kita yang akhir pak. Plat, anak kan nggak ngerti mobil berapa plat nomornya, udah pernah ngapalin plat nomor. Tiba-tiba ditilang, lu saya salah apa pak? Bapak ganjil, eh, ganjil genap itu, lu lihat plat nomornya ternyata plat nomor akhir genap apa ganjil baru tahu di Surabaya nggak ada ya nggak ada alhamdulillah mudah-mudahan nggak usah ada <laughs> kasihan jadi sudah dua usah ganjil genap kalau kita lihat dulu kota baik coba jadi perintah takwa kepada Nabi itu maknanya apa untuk supaya teguh di atas ketakwaan ya supaya tetap istiqomah di atas ketakwaannya di tingkat tinggi lah dibandingkan dengan orang-orang yang beriman orang beriman ya diperintah ibadah setelah dia berislam bertauhid diperintah ibadah meninggalkan dosa dan maksiat tapi para jemaah sekalian terkait takwa ada beberapa pembahasan penting di sini kita ambil beberapa faedah ya yaitu tentang definisi takwa. Banyak orang atau para ulama yang mendefinisikan takwa. Namun ada definisi yang paling mencakup lah ya atau yang secara umum takwa artinya men men melaksanakan perintah Allah menjauhi yang dilarangkan itu secara umum itu mana takwa namun ada beberapa definisi di antara yang pertama antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Dan ini paling menyeluruh lah ya. Yaitu menjadikan antara dirimu dan azab Allah pelindung, penjaga dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu takwa. Jadi kita menjadikan ada benteng antara kita dengan adab Allah dengan cara apa bentengnya? Bukan membangun benteng dengan beton, tapi dengan melaksanakan apa bentengnya itu? Perintah Allah menjauhi itu benteng dari kita antara kita dengan adab Allah. Itu takwa. Ya. Ada lagi para ulama yang ditanya apa itu takwa dia mengatakan al khawfu minal jalil. Takwa artinya takut kepada Allah yang Maha Agung wal amal bitanzil mengamalkan ibadah dengan tanzil dengan wahyu dengan ilmu wal qanaatu bil qalil dan qanaah merasa cukup dengan yang sedikit wal istidadu li yaumir rahil dan mempersiapkan untuk perjalanan panjang kematian itu takwa intinya kurang lebih seperti itu jemaah melaksanakan perintah menjelarangan larangan menjadikan antara kita dengan Allah penja penjagaan ya baik kita ambil pelajaran dari hadis yang kedua apa keutamaan takwa keutamaan orang kalau bertakwa yang pertama cuma dimudahkan urusan oleh Allah Dalilnya apa? Ah, ya yattaqillaha ah, yaj'alul lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa maka urusannya akan dimudahkan dia oleh Allah. Yang kedua, fadilah takwa. Sababun li ikramillah menjadi sebab dimuliakan Allah karena orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Ah. inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia itu bukan orang yang paling kaya, paling ganteng, paling cantik, enggak. Ya, paling takwa walaupun mungkin jelek bentuknya ya walaupun mungkin miskin walaupun mungkin tidak rakyat jelata tidak masalah yang penting takwa kemudian yang ketiga, keutamaan orang bertakwa adalah berakhir baik, berkesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi akan mendapatkan husnul khotimah. Urusannya selalu pada akhirnya akan dibuat baik oleh Allah. Karena Allah mengatakan wal akibatu lil muttaqin. Artinya akhir kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Terus yang paling dahsyat yang keempat masuk surga ana sababun fi dukhulil jannah. Jadi jemaah, tolong ini selalu teringat dalam pikiran kita bahwa yang masuk surga itu hanya orang bertakwa loh. Yang nggak takwa tuh nggak masuk surga. Berarti jenengan kalau nanti masuk surga memang meraih predikat itu. Ya, surga disediakan untuk siapa? Uiddat, uiddat disediakan lil muttaqin ya. Jadi selalu itu ingat. Berarti kita harus selalu bagaimana meraih takwa, meraih takwa, meraih takwa gitu. Karena itu jalan kita ke surga. Yang kelima, keutamaan takwa adalah jemaah sababun litakfir sayiat. Sebab-sebab diampuni dosa. Ya. Uman yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka dosa-dosanya akan digugurkan. Otomatis Makanya kalau antum rajin ibadah, bertakwa misalnya, dosa-dosa itu mudah dihapus terhapusnya. Antum istighfar selesai. Bahkan orang yang ke masjid itu kan ciri orang bertakwa itu ke masjid jemaah. Nabi mengatakan al masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya, tempatnya, nongkrongannya orang yang bertakwa. Masjid. Maka antum kalau ingin cari jodoh untuk anak, ya, calon, lihat ke masjid. Lihat di masjid, jangan di kafe. Jadi jodoh untuk anak di kafe, di masjid. Cari. Al masjid masjidu itu kulli taqi. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Nah, orang yang ke masjid jemaah otomatis berangkat tetok jalannya aja dosa gugur hasanat dicatat derajat diangkat itu perlangkah aja bukan per dua langkah jadi perlangkah tiga perlangkah itu tiga dosa digugurkan hasanat dicatat pahala lalu derajat diangkat oleh Allah langkah berikutnya lagi tiga lagi terus makanya ke masjid itu abdul jalan kaki jangan sampai kita naik kendaraan kalau memang jarak cuma berapa ya kalau misalnya Pak Dodi dari rumah beliau sini ke Masjid Firdaus Pak Dodi itu bagusnya itu jalan kaki ya cuman itu kan Firdaus tahu kan Masjid Firdaus jangan sampai Dodi jalan pakai naik <laughs> bagusnya karena masih kejangkau gitu tapi kalau jauh ya gimana lagi jemaah ya sudah nasib jenengan dulu di zaman sahabat itu zaman Nabi ada sahabat yang mau jual rumahnya itu karena merasa ingin dekat dengan masjid, ingin beli rumah dekat Masjid Nabawi. Oleh Nabi dilarang. Justru antum jauh dari masjid Abdul supaya langkah semakin jauh. Dan otomatis kalau antum jauh dari masjid otomatis jalan ke masjidnya harus sebelum Iya, jangan sampai saya kan jauh Pak Ustaz, terus selalu masbuk. Ya terus antum ke masjidnya jam berapa maksudnya? Ya jangan sampai ke masjidnya pas azan setelah azan 20 menit baru ke masjid sementara rumahnya jauh. Sa'id Al-Musayyib cuma Sa'id Al-Musayyib itu beliau pernah mengatakan ma ra'aitu dhahran nas mundu 30 sana Aku tidak pernah melihat punggungnya orang yang salah dalam sholat selama 30 tahun. Insya Allah. So, pertama terus cuma. Terus yang kedua, masa mitul adan min kharijil masjid mundu salatina sana. Aku tidak pernah dengar adan dari luar masjid sejak 30 tahun. 30 tahun nggak pernah dengar adan dari luar masjid. Terus terang demi Allah jamaah yang ngomong pun Abu Ghazi yang ngomong seringnya di luar masjid dengan azan. Artinya mendengar azan di dalam masjid selama 30 yakni selama itu beliau ke masjid selalu sebelum azan sudah di masjid. Siapa namanya? Tabi'in Sa'id Al-Musayyib. Itu teladan kita itu itu yang minimal jenengan berusaha seperti itu. Jadi sekali lagi ya tidak harus rumah kita dekat masjid bahkan zaman kita sekarang kalau masjidnya suka rame-rame malah keganggu kita zaman kalau masjidnya rame-rame kan puji-pujian apa segala macam ya acara ke, nabu apa nabur bana di speaker kan, di masjid kadang-kadang masya Allah di kami itu sampai jam 12 ya, kata kasihan kaum muslimin mau istirahat terganggu karena keras speaker keras Makanya bisa jadi kaum muslimin enggak dekat dengan masjid. Dan memang enggak apa-apa jauh supaya kita bisa jalan ya ke masjid. Terus yang berikutnya yang keberapa keutamaan takwa? Yang keenam, sababun lihusulil busyra lahum akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Dalilnya Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya." orang yang beriman dan orang bertakwa bagi mereka kabar gembira dari Allah di mana di dunia ini kabar gembira ini akan Allah senantiasa berikan kebahagiaan kegembiraan jadi kebahagiaan di dunia dengan takwa cuma hati itu masya Allah kalau kita takwa betul-betul menjaga ya tenang tentram Baik, Lalu yang ketujuh sababun lil fauj wal hidayah. Sebab meraih kemenangan dan hidayah, petunjuk ya Allah mengatakan wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih barang siapa yang taat kepada Allah kepada Rasul dan juga wa yattaqi yang bertakwa faulaika humul faizun akan mendapatkan keberuntungan Kemudian berikutnya selamat an-najat yaumil qiyamah. Selamat nanti di akhirat di hari kiamat. Apa kata Allah? Kata Allah, "Tsumma nunajjil ladina taqau." Lalu kami selamatkan orang bertakwa di akhirat nanti. Ya, jadi orang bertakwa banyak sekali jaminan-jaminannya karena ibadah yang sangat agung. Lalu menjadi sebab turunnya berkah dari langit dan bumi. Allah Akbar. Berkah dari langit dan bumi. Makanya keberkahan negeri, rakyatnya bertakwa, pemimpin bertakwa, halas. Berkah. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal Seandainya penduduk negeri Indonesia ini kata Allah Ya tentu negeri mana saja termasuk Indonesia Seandainya penduduk negeri Indonesia ini Beriman dan bertakwa niscaya akan diturunkan kepada mereka Keberkahan dari langit dan bumi Berkah berkah rezekinya, berkah yakni negerinya, berkah umurnya dan semisalnya. Baik. Dan banyak-banyak lagi jemaah, ya. Kecintaan dari Allah, ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa banyak sekali. Banyak sekali. Baik, pelajaran dari hadis bahwa kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa. Maka kata Nabi wa'ad bi sayyatan hasanatan wa Jadi wasiat Nabi dalam hadis ini ada tiga wasiat. Satu wasiat takwa dimanapun dan kapanpun. Yang kedua wasiat untuk segera tutup, segera ikuti kalau dosa dan keburukan dengan amal baik jemaah. Subhanallah jemaah. Ini di dalam ada kisah berjamaah ya. Tapi saya bacakan ada perkataan ulama, perkataan diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa di antara ada 10 faktor yang akan mencegah hukuman menghapuskan hukuman dan menghapuskan dosa-dosa menolak menolak hukuman ya adab di antaranya di antaranya adalah untuk atau mungkin secara singkat ya ada 10 jadi ada 10 perkara yang bisa menolak adab dan menggugurkan dosa. Sepuluh perkara. Ya. Maka yang pertama tobat kepada Allah. Ya. Yang pertama, yang kedua istighfar. An yastaghfiru. Yang ketiga ini yang kita maksud dalam bahasan kita. Ya'malu hasanatin tamhuha melakukan amal kebaikan yang dapat menghapuskan keburukan kata beliau ini sebab untuk menolak adab menolak bala sebab untuk digugurkan dosa baik cukup tiga aja atau sepuluh singkat saja tambah empat berarti yang keempat doa dari atau doa untuk saudara-saudara kita yang beriman memohonkan ampun karena orang kalau kita doakan dengan ampunan kepada orang Kalau jumlahnya sekian banyak Itu juga kita akan mendapatkan sejumlah orang tersebut dalam ampunan Allah Makanya perhatikan jamaah Kata Nabi Man faro lil muslimin wal muslimat ya, Kata Allah lahu bikul muslimin muslimat hasanat Siapa yang mohonkan ampun untuk muslimin muslimat Maka dicatat baginya pahala sejumlah sejumlah pahalanya berapa banyak sejumlah muksi muslimin muslimat yang didoakan berapa miliar muslimin muslimat maka kita kalau mendoakan orang lain tuh jangan dipilih satu-satu yang umum aja sebanyak-banyaknya Allahummaghfir memang kita dulu allah magfirli orang tua dulu dahulukan wal walidayya lalu ha, ah, walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al minhum wal amwat itu biasakan doa itu ya yang keberapa lima mendoakan agar mendapat pahala dari amal mereka ya kemudian syafaat Nabi Muhammad ya yang akan menolak bala menolak menggugurkan dosa kemudian ujian-ujian yakni penyakit musibah ya yang kedelapan siksa kubur cuman, itu menolak hukumah hukuman dan ampunan dosa jadi ada orang yang disiksa di kuburan di alam barzah di alam kubur disiksa itu justru untuk gugurkan dosa dia agar nanti di akhirat ketika kiamat ah, dosanya digugurkan oleh Allah. Maka siksa kubur kalau bagi orang mukmin muslim ya itu dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosanya agar nanti di akhirat karena alam kubur bukan akhirat yang hakiki belum dia masih antara alam dunia dan alam akhirat jadi tengah-tengah maka disebut barzah barzah ma baina syai'ain barzah itu adalah penghalang antara dua sisi itu barzah terus yang keberapa yang kesembilan ujian Allah di padang mahsyar ya itu juga akan menggunakan ke sepuluh terakhir rahmat Allah murni. Ya. Inilah 10 perkara yang bisa diraih atau yang bisa diraih oleh hamba dalam rangka untuk menghilangkan dosa-dosa dan menolak bala bencana. Nah, kemudian yang ke berikutnya pelajaran dari hadis berkaitan tentang akhlak sekarang. Al-hasu ala mukhalaqatin nas bi khuluqin hasad anjuran untuk mempergauli manusia ini dengan akhlak yang baik. Ya. Dan akhlak yang baik banyak keutamanya para jemaah. Tolong dicatat. Ini berkaitan akhlak kepada manusia ya, bukan akhlak kepada Allah di sini poinnya. Kalau akhlak kepada Allah tadi itu sudah dalam masalah takwa tadi. Sekarang akhlak yang maksud kepada manusia. Manusia bahkan kepada makhluk lainnya. Ya. Baik. Yang pertama, keutamaan akhlak yang baik. Yang pertama, akhlak yang baik. Yang pertama apa? Dia a'dham rawabitil iman wa ala darajatihi. Akhlak yang baik merupakan ikatan iman yang paling kuat. Makanya dikaitkan oleh Nabi, diikatkan oleh Nabi iman dengan akhlak. Jelas ya? Apa kata Nabi misalnya? Akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa orang beriman yang paling sempurna imannya itu yang paling baik apanya jemaah akhlak jadi kita ini nggak boleh cuman yang penting saya kan akidah tauhid saya lurus enggak makanya ada wanita yang masuk neraka rajin tahajud wanita masuk neraka rajin puasa ini akhlak kepada Allah baik tapi sebab apa dia masuk neraka pada rajin tahajud dan rajin puasa mengganggu menyakiti tetangganya akhlaknya buruk kepada tetangganya coba sekali Allah Akbar tetangga itu dalam Islam sangat agung sekali kedudukannya sudah kita bahas dulu ya tapi yang kedua akhlak yang baik utamanya adalah orang yang paling dicintai Rasulullah orang yang paling dicintai Rasulullah di hari kiamat nanti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min ahabikum ilayya sesungguhnya orang yang paling aku, cintai, aku cintai di antara kalian wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah dan yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat ahasinakum akhlaqa yang paling baik akhlaknya jadi mari jemaah kita pelajari sekarang mungkin kita dulu kurang senyum sekarang mulai Mungkin dulu kita cuek kepada orang penderitaan orang kita sekarang rubah. Karena akhlak baik itu cirinya tiga kata Imam Abdullah bin Mubarak. Akhlak baik disebut akhlak baik kepada sesama ya. Itu tiga harus ada pada diri antum ini tiga tiganya. Jangan cuma satu, jangan cuma dua, jangan harus tiga tiganya. Yang pertama badlun nada memberi mencurahkan memberi bantuan mencurahkan bantuan ya itu badlun nada apapun tenaga kah harta kah bantuan ya entah memberi sedekah, memberi pinjaman, entah dengan cara menolong, entah dengan cara mengajarkan sesuatu baik. Itu namanya memberi. Badlun nada. Ini memberikan kebaikan. Yang kedua, kaful ada kaful ada menahan gangguan tidak ganggu orang baik dengan lisan dengan tangan kan itu ketika Nabi ditanya apa itu Islam yang terbaik Nabi ditanya Islam jemaah Ya Rasul ayul islami afdal Islam yang paling utama apa? Nabi ditanya Islam. Eh jawabannya apa? man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi Islam yang terbaik kata Nabi yaitu orang Islam yang tidak mengganggu saudaranya baik dengan lisannya atau dengan tangannya jadi Nabi terjemahkan Islam itu dengan contoh praktek bahwa Islam itu adalah berbuat baik tuh nggak ganggu orang kita kan sering jemaah ganggu orang itu baik dengan makanya amalan yang diantara amalan utama itu ketika membuang gangguan dari jalan. Ah, Nabi melihat ada orang yang bergelantungan di surga di ranting dahan pohon yang dulu pohon itu di dunia dia buang dari jalan. Jangan anggap remeh kebaikan sedikit apapun jemaah. Ini kaidah prinsip hidup ini. La tastasdiril hasanata wa in Jangan anggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Jangan. Ketika Allah memberi kesempatan kepada kita, lakukan jemaah. Ketika antum lihat di jalan ada besi melintang atau ada kayu melintang atau ada suatu, ada paku. Antum turun, ada batu, batu di tengah jalan, batu. Mungkin nanti orang kalau kena sepeda motor kan jatuh dia ada batu. Antum turun sebentar, antum buang karena bisa jadi batu itu yang menghantarkan antum ke surga bukan tahajud antum, bukan sedekah antum. Karena bisa jadi sedekah antum gagal di situ, mungkin parah. Ria ingin dipuji orang, mungkin. Tapi justru yang menghantar antum ke surga Mengampuni dosa antum adalah apa? Batu. Bukankah wanita pelacur Di zaman Bani Israel Wanita pelacur Allah berterima kasih kepadanya Allah ampuni dosanya Gara-garanya apa coba? Sepele Memberi minum anjing Anjing loh Apalagi memberi minum manusia Apalagi memberi minum suah. Iya. Makanya ibu-ibu kalau suruh Dek, minta airnya dek Alah cukup dewe kok mas Ojo Memberi minum suami Dan ini bukan masalah suami saja cuma Hatta antum di masjid kayak gini nih Masya Allah Mau minum Ada nih Fadol Fadol Bagikan air itu Itu luar biasa pahala Cuman kita anggap itu sepele Sebenarnya. Bahkan orang minta teman kita minta, Mas, tolong gue jadi mas. Lah itu deket mau kenapa <laughs> Kasih ya. Bahkan diminumkan. Itu kalau suami itu istri disuapi jam disuapi hatta mata jalu fi meratik sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu sebagian para sahabat memahami dohirnya hadis ini maksudnya suapkan tuh ya nyuapin istri ada yang memanai memang maknanya ya penting memberilah kepada istri memberi jajan apa maka ini kebaikan yang jangan apa ya macam antum memberi jajan anak saja itu pahala anak sendiri anak orang pahala anak sendiri pahala apalagi anak orang gitu loh anak sendiri yang memang kita kewajiban sedekah coba sedekah murid istri masya Allah maka jadilah antum suami yang dermawan kepada keluarga. Akan disayang sama istri sama anak. Karena antum dermawan, sing apa loman, sing dermawan gitu. Istri itu kalau bisa antum tawarin deh, pengen apa deh bakso dek Apa deh, masya Allah ayo pengen baju tak dendi baju jing, ayo milih nang nang sopi deh apa milih ho engkau nang masuk keranjang kuning engkau tak bayar harusnya ngono ini ndak istrinya tuh sudah iki lo mas negepin aku ya keranjang kuning dua tahun yang lalu nang keranjang kuning tapi nggak dibayar-bayar ya, sing sing anu jemaah ngasih ibadah lo itu sodako apalagi ya, anak orang anak orang mau sekolah kasih bekalnya masya allah ya. makanya istri semakin banyak makan antum harus bersyukur berarti semakin banyak makan istri itu semakin banyak pahala antum karena satu suap sodako satu suap sodako dan istri makan 6 lima piring terus jarno ya bahkan ditawari gitu loh yang ketiga jemaah akhlak yang baik menjadikan muslim sebaik-baik manusia secara mutlak. Ya. Sebaik-baik manusia kata Nabi, "Inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya sebaik-baik kalian. Oh, berarti secara mutlak orang paling baik, orang yang paling baik akhlak. Jadi mari zaman, karena akhlak ini zaman orang kafir pun banyak yang punya akhlak. Jadi kita jangan kalah gitu. Ini ajaran Islam kalau kita Orang kafir karena akhlak ini ada yang bawaan sejak lahir. Memang orang bawaannya murah senyum. Memang orang bawaannya lembut nih ngomong. Itu juga orang kafir bisa. Kita juga kadang, masya Allah ya, sayang ya dia akhlaknya baik tapi sayang kafir kan gitu. Kita suka ngomong gitu kan. Coba ya nih dia muslim, masya Allah Sayang, kita yang muslim kok banyak yang angel, guyu toy angel coba. Saya pernah kemarin, Bu, itu ya. Hmm, ya gitu, saya mau masuk gak Bu. Eh dia manyun itu. Ya? Jelas Boleh, kalau ngomongin gini boleh, coba Karena kita tidak kenal siapa orang di jalan boleh. Ya, ini gibah seperti ini boleh. Aku tadi ketemu wong mbu sapa mbu sapa boleh ini ngono. Tapi <laughs> aku ketemu Pak Joko lho mau. Apa Pak Joko? Alah Pak Joko iki pancen kurang ajar. Belas Pak Joko iki. Itu gibah itu enggak boleh itu. Ya Pak Joko atau Bu Joko misalnya enggak boleh itu gibah namanya. <laughs> Jelas cuma. Jadi mari jemaah akhlak. Terus yang ketiga apa tadi akhlak? Saya belum ini ya. Apa anak? Yang ketiga yang kedua, yang pertama apa tadi jemaah? Badlun nada. Ya, Arabnya jenengan hafal Arabnya juga supaya keren. Yang pertama badlun, bad pakai dal, badlun nada. Yang kedua kaful ada. Yang ketiga tolakotul wajhi, tolakotul wajhi, wajah sumringah wajah sungguh kita kadang <laughs> jenengan walaupun lagi suntuk cuman nek, nek ketemu orang yang senyum apa apa senyum dibuat gitu loh bahkan mari kita belajar senyum walaupun pura-pura ya belajar belajar senyum senyum senyum tapi ono sebab ya ojo ono sebab senyum senyum ya bahaya tapi apalagi keutamaan akhlak yang baik itu bisa mencapai meraih derajat orang yang tahajud, orang yang puasa. Oh, bisa bisa mencapai derajat itu tuh. Jenengan tahajudnya kurang. Ya tuh cuma tahajudnya kadang-kadang jarang-jarang. Puasa sunnahnya jarang-jarang. Tapi jenengan akhlaknya baik sama orang. Oh, akhlaknya baik sama orang. Itu buktinya tadi. Yang rajin tahajud dan puasa, kok di neraka? Kata Nabi la khaira fiha hiya finnar. Tidak baik wanita itu, dia di neraka kata Nabi. Makanya mari jadi kata Nabi dalam hadis, "Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin la yudrak atau la yudriku bi husni khuluqi akan bisa meraih dengan sebab akhlaknya yang baik darajat saim wal qaim tingkatan orang yang rajin puasa rajin tahajud Qaim tuh yang suka rajin puasa uh, tahajud. Soim yang suka rajin puasa. Dengan kita bisa mengejar mereka dengan akhlak. Jemaah ya. Baik. Berikutnya akhlak yang baik lebih baik dari dunia dan seisinya. Akhlak yang baik lebih utama dari dunia dan seluruh isinya disebutkan dalam hadis arbaun idza kunna fika fama alaika ma fataka minad dunia kalau engkau punya empat perkara jika ini ada padamu maka apapun luput nggak masalah dari urusan-urusan dunia jika engkau punya empat hal ini jemaah maka selain ini nanti luput dalam urusan dunia orang peduli orang masalah nggak penting ini empat apa yang pertama ada ul amanah menunaikan amanah ini empat ini satu tunaikan amanah ini banyak sekarang ini para pengkhianat-pengkhianat amanah baik itu pekerja kepada majikannya atau sebaliknya pemimpin kepada rakyat rakyat kepada pemimpinnya jadi jangan sampai khianat itu cuma hanya pemimpin kepada rakyat jangan sampai hanya uh, bos kepada anak buahnya tapi bisa jadi yang tidak mana anak buahnya ya jadi semua semua lapisan maksudnya yang berikutnya wasitul hadis jujur dalam bicara empat hal ini berikutnya husnu ah, al khuluq akhlak yang baik terakhir wa iffatu tu'matin yakni menjaga kehormatan diri dalam mencari nafkah jangan segala di apa dihalalkan gitu jaga menjaga diri menjaga kehormatan dalam mencari nafkah ini artinya akhlak yang baik masuk di dalamnya ya Baik dan banyak. Ini hanya sekedar contoh banyak sekali para jemaah sekalian, ya bahwa akhlak yang baik memiliki banyak fadilah dan keutamaan. Yang, yang penting ini bagian dari eh, masalah-masalah uh, agama yang harus kita prioritaskan. Nah, kemudian pelajaran dari hadis para jemaah sekalian tercatat ya tadi beberapa keutamaan akhlak yang baik ya. Nah, Nah, eh, tadi itu ucapan Abdullah bin Mubarak jamaah ya. Bahwa akhlak yang baik dengan tiga hal itu ucapan siapa? Abdullah bin Mubarak Imam Ibnul Mubarak. Itu dengan apa tadi? Badlul badlun nada, kaful ada dan apa? Talaqatul wajhi atau bastul wajhi boleh. Intinya berwajah sumringah senyum. Maka kata Nabi tabassumu kali wajhi sadaqah senyummu kepada saudaramu adalah soda apa? jadi apa tidak harus dengan uang senyum apalagi senyum kita kepada istri senyum istri kepada suami karena yang harus diberitakan akhlak itu siapa kita ini harus mikir orang lain enggak Justru yang keliru adalah ketika orang baik itu kepada orang lain tapi buruk kepada anak, kepada istri. Itu keliru besar. Karena tolak ukur baiknya akhlak itu bukan kepada orang lain dulu, tapi kepada siapa? Keluarga. Kata Nabi, wa ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khairukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Termasuk juga jangan cuma suami, istri pun baik kepada suami. Akhlak senyum, nanya kabar, gimana deh sehat, gimana kabarnya, gimana anak-anak, khair, alhamdulillah. Ya. jawab. Dan isteri enak jawabnya. Jangan buh mas aku yo soal. Aku problem aku mas buh soal mendak ono. Problem tak aku nak ngomai. Jangan cuma. Jangan. <laughs> Baik. Cukup saya kira ya. Cukup cuma. Mau soal jawab? Monggo Pak, barakallahu fiik. Di antara perintah takwa ini kan ada perintah takwa kepada Allah terus kemudian perintah takwa kalau bisa perintah takwa kepada manusia dan seterusnya dan juga perintah takwa kepada nabi dalam Al-Quran itu kan antara kita Allah dan Rasul itu kan satu kesatuan ayatnya Gitu ya. Tapi ini ternyata kondisikan. Oh betul. Jadi kalau sendiri, sendiri, nah. benar-benar itu sendiri. Nah. Jadi ada pertanyaan bagus ya Bapak Ibu, kenapa perintah takwa ini dibedakan manusia secara umum, dibedakan lagi kepada orang beriman ya, lalu kepada nabi. Ini maksudnya dari sisi maknanya. Ya. Adapun perintah takwa secara umum semuanya. Maknanya ini nabi kita orang beriman ya harus mengikuti nabi juga. Kalau cuman levelnya cuma level kita orang beriman hanya sampai situ, tapi tetap kita kan diperintah untuk ikut nabi ya. Tentu kita harus ikut nabi lagi, lebih level lebih tingkat tinggi lagi. Cuman maknanya takwa kalau kita mau bedakan perintah kepada Nabi dan kepada orang beriman bedanya di situ. Kalau orang beriman mana ya nih orang sudah bertauhid yang sudah memeluk Islam harus menjalankan semua ketaatan, menjauhi semua yang dilarang. Mungkin level keteguhannya masih belum seperti Nabi, tapi berusaha Adapun perintah takwa kepada Nabi levelnya adalah level sudah di atas keteguhan, di atas orang beriman lagi sudah levelnya sudah tinggi. Nah, adapun perintah takwa untuk manusia, untuk Yahudi juga masuk, untuk orang Hindu masuk. Ya ini perintah untuk an an aslimu untuk berserah diri kepada Allah yang masuk Islam lalu mewujudkan beribadah hanya kepada Allah menjauhi semua bentuk kesyirikan nah itu maksudnya ini sudah level paling rendah gitu yang penting Islamlah dulu ya baru nanti level kedua tak ketaatannya dijalankan perintah-perintahnya terus uh, cukup banyak ya. yang menarik Bapak Ibu yang lupa terluput tadi tentang meng mengikutkan ya kebaikan setelah membuat dosa dan kesalahan ini bisa dilihat di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan demikian. Innal hasanati yudhibnas sayyat. Bahwa yang namanya kebaikan adalah menggugurkan, menghilangkan keburukan. Ini ada kisah jemaah. Ada kisah seorang sahabat datang kepada Nabi menyesal dia. Menyesal dia sudah melakukan dosa. Dia ngomong kepada Nabi, "Ya Rasul, saya telah uh, melakukan sesuatu dengan perempuan." Ya, ini dia maksudnya perempuan yang bukan mahram yang yang tidak halal. Bukan berzina. Mohon maaf. Bukan berzina. Dia hanya melakukan zina tangan, zina yang lain ya. Jadi bercumbu. Datang kepada Nabi. Maka Nabi suruh dia untuk sholat. Kata Nabi sholat langkau Karena sholat akan menggugurkan apa yang telah kau lakukan. Lalu Nabi bacakan ayat ini. Innal hasanat Jadi intinya gini cuman kita ini kalau sudah berbuat keburukan segera jangan perbanyak jangan putus asa di rahmat Allah jangan malah Allah aku kadung rusak aku wis kadung rusak akhirnya dia melakukan dosa-dosa lainnya gitu loh dosa-dosa lainnya sudah tidak sholat dia ya akhirnya korupsi akhirnya gara-gara habis buat ratu sholat jadi sholat demikian jangan jangan susah sah tobat dari sholat tobat jangan nambah dosa yang lain justru perbanyak amal ke kebaikan gitu coba jelas ya jelas pak yang tadi pertanyaan baik monggo yang lain ibu bapak-bapak baik cukup ya nah, nah, nah Eh, Assalamualaikum Ustaz Bolehkah kita mengganti kekurangan sholat tahajud setelah duhur karena lupa pada waktu. Baik, bolehnya boleh ya karena memang itu tidak wajib atau cuman waktu yang abdol gitu cuma Karena Nabi SAW mengkodok itu antara uh, di waktu-waktu duha gitu antara waktu tulu ya ter, terbit matahari sampai sebelum duhur. Masalah bolehnya boleh cuman eh, lebih utama kita mengikuti itiba kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.